أين وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم زلنا في الأخلاص قال واعلم أن العاملين على ثلاثة أقسام فمنهم من يعمل خشية العقاب ومنهم من يعمل رجاء للثواب ومنهم من يعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء لرضاه وهو أكملهم Dan ketahuilah bahwasanya orang yang bekerja beribadah menambah amalnya itu tidak terlepas daripada tiga macam. Yang pertama mereka melaksanakan segala macam ibadah Dan yang ketiga, seorang yang melakukan ibadah karena mentaati perintah Allah dan berusaha untuk mencari ridhonya. Dan yang ketiga ini merupakan tingkatan dari mereka yang beribadah yang paling sempurna. Jadi tiga orientasi dalam ibadah atau tiga tujuan dalam ibadah Semuanya boleh dilakukan. Kita melaksanakan sholat karena takut kalau nggak sholat kita diazab oleh Allah SWT. Kita melaksanakan ibadah puasa, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melakukannya dengan harapan kita mendapatkan surga. Boleh. Nah, tapi lebih baik daripada itu semuanya adalah jika kita melaksanakan ibadah tujuan kita itu adalah supaya kita dapat dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan dan perintahnya dan menjauhi larangannya serta berharap ridho ridhonya itu saja. Jadi hendaknya kita kalau ingin mengikhlaskan amal-amal ibadah kita semuanya hanya untuk tujuan yang ketiga itu yang paling sempurna bukan karena takut masuk neraka bukan bukan karena mengharap masuk surga, tapi maksudnya tujuannya ibadah kita itu adalah supaya kita dapat dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta berusaha untuk mencari ridhonya. Itu adalah tujuan paling utama ini dari segala macam tindakan ibadah lintasan hati yang baik maupun ucapan-ucapan yang mengandung unsur ibadah semuanya itu tujuannya adalah yang ketiga itu yang paling afdal kalau seumpama kita melaksanakan ibadah karena takut masuk neraka nah, berarti karena takut masuk neraka itu tidak apa-apa itu suatu niat yang baik terpuji diterima alat tapi bukan karena Allah jadi takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi bukan karena Allah. Jadi artinya dia itu karena Allah menjalankannya tapi bukan karena maksud yang lebih utama. Maksud yang lebih utama itu adalah mengharapkan ridhonya. Kan beda antara orang yang mengharapkan ridhonya sama yang takut sampai dimarahi. Nah, orang yang takut dimasukkan dalam neraka itu sama seperti orang yang takut dimarahi. Jadi orang, orang yang melakukan suatu tindakan kepada orang lain, misalnya gambarannya seperti ini. Seorang anak kepada ayahnya, seorang murid kepada gurunya. Mereka melakukannya untuk ayah dan guru karena takut dimarahi kalau nggak melakukan. Mereka melakukannya karena berharap sesuatu, misalnya Pak Supir kasih uang, jadi puji sama orang tua itu. Yang ketiga, Maksud tujuan itu adalah supaya dapat ridhonya, supaya dia tidak dikatakan sebagai orang membangkang, tapi ingin mendapatkan ridhonya. Itu tujuan utamanya. Nah, jadi yang ketiga ini yang paling utama. Karena apa? Bukan karena takut, karena takut nggak baik. Karena takut berarti apa? Kalau sumpah nggak takut, dia nggak akan melakukan. Nah, gitu. Begitu pula mengharapkan surga boleh. Kita diperintahkan bahkan Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita supaya kita selalu meminta surga dan kalau kita meminta surga mintalah surga al-firdausal a'la diperintahkan kita tahajud supaya masuk surga kita berusaha menjaga hati supaya masukkan surga bagus nggak salah tiga sifat itu tiga niat yang disebutkan ini macam-macam tiga orang yang beribadah itu semuanya itu baik cuma lebih baik lagi adalah kalau kita melaksanakan semua itu karena perintah Allah kenapa kamu sholat Allah yang merintahkan Kenapa kamu melakukannya? Ingin dapat ridhonya. Nah itu. Jadi hendaknya mensinkronkan diri di dalam ibadah kita yang terkait dengan tindakan, ucapan maupun lintasan hati sesuai dengan niat yang ketiga itu bukanlah mudah. Itu membutuhkan kepada mujahadah, membutuhkan kepada proses, membutuhkan kepada waktu. Jadi semuanya kami melakukan ibadah itu karena tidak ingin dilihat kami termasuk orang yang membangkang perintahnya. Kami melaksanakan ibadah itu karena tidak ingin tampak bahwasanya kami ini tidak mencari ridhonya, tapi semuanya untuk mencari ridhonya, nah, gitu. Nah, itu beda dengan niat yang pertama dan yang kedua. Semoga amal ibadah kita semuanya berlandaskan niat yang ketiga. Amin ya robbal alamin. Wa mal amalu li ajlin nas wa talabil manzilati indahum huwa riya al muharram. Sedangkan kalau kita melakukan ibadah karena manusia, tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tujuannya untuk mendapatkan harta dari manusia, tujuannya untuk mendapatkan tempat di dalam hati manusia. Nah, yang semacam ini namanya riya. Apapun bentuknya, tindakannya bagaimanapun semuanya riya itu namanya. Itu yang disebutkan Nabi Asam asyirkul asghar. Jadi syirik yang kecil itu namanya. Syirik yang samar. Sebetulnya dia dengan begitu menyekutukan Allah. Cuma bukan menyekutukan Allah dalam ibadahnya, tapi menyekutukan Allah dalam niat ibadahnya. Dan itu juga sesuatu yang diharamkan, cuma tidak sampai mengeluarkannya dalam kategori Islam. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Kalau seumpama kita telah menyekutukan Allah dalam niatnya, itu berakibat kepada pahala yang harusnya kita dapatkan tidak kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara kita mengobatinya? Nah, di dalam kitab Ustaz terapi hati dan jiwa itu kan disebutkan kan bagaimana caranya untuk mengatasi supaya ria itu tidak timbul. Di antaranya adalah kita harus tahu bahwasanya semua yang berlaku di dunia ini itu adalah dengan kehendak Allah. Terkait dengan manusia, terkait dengan hewan, terkait dengan alam semesta, semuanya Allah yang berkehendak, bukan manusia. Bahkan bukan kita sendiri, tidak tapi Allah yang berkehendak. Buat apa? Kita melakukan untuk manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk kita? Kita sakit pun mereka tidak merasakan kita sakit pun bahkan orang tua yang begitu mencintai kita, dia tidak merasakan. Paling dia itu bisa kasihan. Paling dia itu bisa mengiringi uang. Paling dia itu bisa memfasilitasi, tapi merasakan seperti yang kita rasakan, menyembuhkan apa yang kita rasakan itu tidak bisa kecuali Allah. Itu kita harapkan. Kalau seumpama kita itu berharap bahwasanya dengan ibarat kita supaya kita dikatakan orang baik. Dikatakan orang baik itu menambah nilai apa bagi kita? Kalau seumpama kita berharap dengan ibadah kita itu mendapatkan harta dari mereka, harta yang kita dapatkan dari mereka itu sudah ditentukan oleh Allah Taala sebelumnya. Apa yang kita niati? Oleh karenanya, kalau kita mengingat kepada hadis ini, yaitu yang berbunyi lawi kamal insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi bishayin lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak kalau seumpama seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk memberikan suatu kemanfaatan kepada kamu. Kalau Allah nggak berkenan nggak terlaksana. Jadi doa apa kita itu mencari ridhonya orang itu doa apa? Nah kita diperintahkan memang untuk melaksanakan hablum minan nas. Tapi hablum minan nas yang kita laksanakan itu karena Allah. Jangan sebaliknya kita melakukan sesuatu yang harusnya untuk Allah untuk manusia itu jangan. Tapi kita melakukan kepada manusia untuk Allah, nah, itu yang benar. Jadi kita melakukan semuanya untuk Allah. Terkait dengan manusia pun juga untuk Allah. Itu yang benar. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang untuk Allah, untuk manusia. Yang untuk Allah tetap untuk Allah. Yang untuk manusia juga untuk Allah. Harusnya seperti itu. Jangan dibalik. Karena manusia itu boneka. Soal manusia itu boneka, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu berusaha beribadah, berakhlakul karimah supaya diambil jodoh, misalnya. Dan kalau memang jodoh kamu itu bukan orang itu nggak bakalan bisa. Pasti ada masalah, pasti ada perkara-perkara yang membuat dia itu tidak cocok dengan kamu walaupun kamu sudah baik. Nah, jadi apa artinya? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu Orang yang melakukan ria itu adalah orang yang mencapek-capekkan dirinya. Karena apa? Seharusnya setiap orang yang ber yang melakukan suatu tindakan itu kan berhak mendapatkan upah. Bekerja berhak mendapatkan upah. Kalau kita sholat karena orang, puasa karena orang, akhlak yang baik karena orang. Lalu kita minta upahnya sama siapa? Kalau kita logika, kalau kita berpikir dengan cara logika, ya, kalau kita memikirkan kebaikan kita sendiri, maka kita akan berpikir seperti itu kan. Kita minta obatnya sama siapa? Sudah lupakan kita bagaimana Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya nanti pada hari kiamat mereka-mereka yang melakukan riak itu maka dia menuntut kepada Allah Taala diingatkan sengaja Allah Taala diingatkan kamu pernah sholat duha karena orang Kamu pernah sholat tahajud karena orang Kamu pernah sodako karena orang Kamu pernah eh, berbuat baik supaya dimasukkan dalam koran Supaya diumumkan dan sebagainya Itu diingatkan Allah Ta'ala Sehingga dia menuntut ya Rab, Dulu aku pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Mana pahalanya? Karena semua pahala disebutkan. Dia termasuk pahala kita yang sekarang kita laksanakan ini nah, yang dikatakan majlis taklim itu adalah sabunul qulub wa sabunuz zunub jadi sabunnya hati dan sabunnya do, dosa. Jadi begitu kita keluar selesai daripada acara ini semua dosa kita diampunkan. Dan hati kita dibersihkan. Tapi yang ngantuk nggak dapat. Nah, eh, yang ngantuk nggak dapat. Nah, makanya kan setan berusaha supaya kita nggak dapat pahala. Dibikinlah dia itu ngantuk. Nah, jadi hati-hati supaya dapat pahala semua jangan ngan. Nah, semua ada pahalanya. Labelnya hari Kamis pagi tanggal berapa sekarang 29 September ataupun 29 Muharram Zulhijjah 27 27 Zulhijjah jam 6 pagi jam 6 kurang pagi itu mereka kita dapat pahala sekian sekian itu ada batasannya semua ada levelnya sehingga dicari loh mana itu pahalanya tahajudku mana pahala duhaku mana pahala sodakohku mana pahala kebaikanku yang kulakukan pada bulan bulan bulan bulan diikutkan semua oleh Allah Taala lalu apa jawaban Allah Taala terhadap tuntutan hambanya itu kamu melakukannya itu siapa bukannya bukankah kamu melakukannya bukan untuk aku kamu melakukannya untuk bulan bulan bulan bulan disebut oleh Allah Taala secara mendetail langsung dia ingat iya iya nah, sekarang minta kepada mereka sekarang ah, ya Apakah mereka bisa mengasih? Gak bisa memberi. Yang ada cuma isapan jem, jempol gigit jarinya. Ya, gitu. Nah itu terjadi. Dan yang membuat kita semacam itu siapa? Siapa lagi kalau oh, bukan setan? Yang tujuannya supaya kita itu nggak menambah amal, berkurang amalnya, bahkan terhapus amalnya. Itu tujuannya. Jadi berlalu waktu sholat duha 5 menit. Berakhlak yang baik kita mengeluarkan uang sekian, sodako sekian, habis uang kita habis, nggak ada simpanannya di akhir, nggak ada simpanannya di dunia. Mau kemana kita? Nah, kalau kita sodako karena Allah Ta'ala simpan di akhirat. Kalau kita sodako untuk orang, di dunia kita nggak punya uang itu habis dengan kadar yang kita sodakokan, di akhirat juga nggak ada. Nah, jadi rugi. Kalau kita memikirkan pada hal-hal yang semacam itu, maka kita akan rugi karenanya. Oleh karena itu, jangan kita melakukan sesuatu kecuali karena Allah, bukan karena manusia. Manusia nggak bisa berbuat apapun. Gak bisa bermanfaat, gak bisa bermadarat kecuali dengan izin Allah. Jadi yang semacam itu harus dikuatkan keimanan kita. Kenapa? Karena kalau keimanan kita terkait dengan manusia itu sudah kuat, maka dia tidak akan melakukan doa. Terserah orang mau gimana terserah. Jangan mungkin Allah Alhamdulillah ada yang mengatakan dalam uh, kitabnya man nas mata. Kalau selalu memikirkan orang dia akan mati dalam sumpah. Yang penting kita berbuat kebaikan menjauh daripada keja daripada kejahatan dan semua keburukan tujuannya karena Allah bas yang lainnya itu nggak bermanfaat semua jangan pedulikan semua jangan pedulikan yang penting pedulikan Allah swt dan Rasulnya Muhammad saw. Alaihi Wasallam muhbitun lisawa bahkan dapat menggugurkan pahala. Sudah nggak ada pahalanya, pahala yang kita punya itu bisa digugurkan oleh Allah Taala. Gara-gara riak itu. Mujibun lil makti wal iqab dengan riaknya yang tersebut akan berhak akan mengakibatkan orang tersebut mendapatkan murkanya Allah dan sisanya Allah. Kenapa? Karena orang yang riak itu tidak taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang riak itu tidak taat kepada Allah Ta'ala. Murkanya Allah itu karena dia tidak taat kepada Allah Ta'ala. Diperintahkan sholat untuknya, tapi sholat untuk orang lain. Sholat yang harusnya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala berusaha untuk merayu-rayu Allah bersenang-senang dengan Allah eh tujuannya bukan untuk Allah kira-kira gimana sama seperti orang yang datang kepada Ustadz misalnya hmm. dia bawa oleh-oleh saat ini oleh-oleh tapi bukan untuk Ustadz untuk orang lain bro. Ya. apa maksudnya ini kan orang kurang ajar itu namanya bikin kecelik aja gitu iya kan Kira-kira gimana? Ngapain kamu datang ngasih tahu? Nggak usah lah, nggak butuh pada oleh-oleh besar apa gitu. Nah, kan? gitulah. Paling tidak seperti itu. Itulah yang terjadi pada seorang yang ria yang memberikan, yang menghaturkan ibadahnya yang harusnya untuk Allah tapi diberikan pada orang lain. Dikatakan pada Allah. Karena setiap kita takbir Allah, Akbar Allah Ta'ala datang. Tapi ternyata bukan untuk Allah Ta'ala kira-kira gimana. Dilihat atau niatnya bukan untuk Allah SWT. Nah, jadi oleh karenanya, karenanya Allah murka, karenanya Allah akan memberikan si siksa. Allah Taala, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun." Ah, itu yuraun. Siapa mereka yuraun? dan salatnya mereka lalai. Itu kan banyak kita hati-hati. Itu wail, wail itu celaka bagi orang yang sholat tapi di dalam sholatnya itu dia ghafil dia dalam keadaan lupa dalam keadaan lalai. Artinya apa? Supaya nggak lupa bagaimana kita ingat apa yang kita baca itu diresapi, dimaknai, lalu disinkronkan dengan diri kita karena yang namanya sholat itu adalah sebuah peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan, pembinaan keimanan. Itu sholat itu. Nah, jadi kalau kita sholat, kenapa sih harus ada bacaan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Nah, itu adalah pembinaan keimanan. Jangan sampai kita melakukannya karena Allah. Jadi kalau semua kita melakukan sholat karena Allah Taala, tapi ternyata tujuan kita bukan karena Allah Taala ditegur. Nah, ingat gak tadi ikrar kamu? Kok kamu begini sih? Nah, gitu. Maksud tujuan daripada apa yang kita baca itu adalah untuk membina keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita, itu maksudnya, dan memberikan kita kekuatan supaya menampik dan menolak mencegah bisikan setan itu menguasai kita itu maksudnya tujuannya itu. Wemnaunal maun dia tidak memberikan zakatnya gitu. Wakil hadis jam hadis disebutkan man talabat dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhah wa mahaka zikrah barang siapa yang mencari dunia dengan tindakan atau perbuatan yang terkait dengan akhirat yang seharusnya diniat untuk akhirat, maka Allah akan menghapus wajahnya. Menghapus wajahnya itu dengan keberkahan. Menghapus wajahnya yang harusnya bersinar, maka dihapusnya menjadi hitam. Menghapus wajahnya yang harusnya ada tulisan sa'idun hanya dihapus menjadi syaqiyun naudzubillah. Itu maksudnya. Wa maha dan Allah akan menghapuskan juga sebutannya. Karena Allah menyebut. Kenapa sih orang sudah meninggal lama kok masih disebut orang? Allah yang membuat janjian dia semacam itu. Kenapa dibuat semacam itu? Iya, karena dia itu ibadahnya diterima oleh Allah Taala. Sehingga sampai sekarang kita menyebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Sampai sekarang cerita-ceritanya disebutkan. Kenapa? Mereka adalah orang hidup. Kenapa hidup? Karena mereka telah menghidupkan dirinya dengan ibadah. Karena Allah, bukan karena manusia. Jadi, yang membuat kenyang kita siapa? Allah. Yang memberikan kekuatan kita siapa? Yang menjadikan kita sakit maupun sehat siapa? Nah, manusia apa misalnya? Sebutkan satu saja daripada perbuatan manusia yang bisa bermanfaat untuk kita. Apakah manusia bisa mencarikan kutu untuk kita? Kalau tangannya lumpuh gimana? Dia berkehendak pengennya ya carikan kutu buat kamu, tapi Allah nggak berkehendak. Tangannya lumpuh bisa nggak? Sayang. Dia nggak berganda Kenapa? Takutnya kalau cari kutunya rambutnya bau, nggak mau dia. Nah, kalau nggak nggak apa akan nah, Semua karena kehendak Allah. Apa bisa dilakukan oleh manusia? Matas kutu min warokatin illa biiznillah. Tidak jatuh yang namanya daun daunan itu dari pepohonan kecuali karena izin Allah. Daun aja jatuh itu karena izin Allah. Daun itu berapa yang jatuh? Setiap saat, setiap waktu tindakan manusia berapa orang yang ada di dunia ini 4 m 4 miliar semuanya itu tidak tidur tidak membuka matanya tidak bergerak dan sebagainya semua karena Allah oleh karenanya wirid yang kita baca itu adalah untuk supaya mematenkan diri supaya kita berada dalam naungan rahmat Allah, naungan ridha Allah, naungan barakah Allah, naungan riayah penjagaan Allah. Itu maksudnya tujuannya. Jadi kuncinya itu kembali kepada Allah lagi eh, bukan kepada, kepada manusia manusia kita apa oh kalau kita dekat kepada eh, bapak presiden kita akan aman siapa bilang banyak dekat pada presiden akhirnya ketangkep KPK masuk penjara nah, jadi nggak bisa menjamin yang bisa menjamin siapa Allah Omai tawakal Allah bahwa Inna Allah balibu amri Allah Allah syai'in qadra jadi orang yang bertawakal kepada Allah SWT maka Allah akan menanggung semua urusannya. Allah akan menyampaikan semua keinginannya. Karena Allah Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu dengan ketentuannya. Allah yang menentukan. Yang bisa merubah. Allah juga. Nggak ada manusia yang bisa merubah. Hmm, jadi oleh karena itu, lakukan segala sesuatu itu karena Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita melakukan sesuatu karena Allah? Ingat kepada makom murogabah. Makom murogabah itu adalah kunci dari segala macam kebaikan. Nabi SAW mengisyaratkannya dalam hadis Kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kalian semua bersama makhluk Allah itu dengan keadaan seakan-akan tidak ada makhluk Allah. Artinya apa? Hanya kamu dan bermuamalah dengan manusia bukan bermuamalah dengan manusia, tapi bermuamalah dengan Allah. Jadi tidak ada Ketika ibadah, ketika kita bermuamalah, muamalah yang biasa yang terkait dengan adab pun kita niati dengan niatan kita bermuamalah dengan Allah. Jadi sesuatu yang kita dapatkan daripada kebaikan dari Allah, sesuatu yang kita dapatkan daripada keburukan juga kita katakan itu dari Allah. Sehingga kita tidak akan marah, tidak timbul marah. Timbul itu menerima, menerima, menerima gitu. Karena apa kita tahu itu adalah dari Allah. Jadi manusia itu musayyar la mukhayyar. Manusia itu didikte diatur oleh Allah Taala bukan mengatur jadi Allah yang mengatur itu semuanya nah, jadi sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat maka akan dihapus e, keberkahan wajahnya dan akan dihapus sebutannya naudzubillah kemudian Galal Fudail bin Iyad rahimallahu taala al amalu li ajli nas Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Nah, jadi kalau kita mau tahu riya yang sebenarnya seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu karena orang, itu syirik. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena orang, itu juga riya. Nah, sedangkan ikhlas itu adalah enggak ini enggak itu. Melakukan sesuatu bukan karena orang, meninggalkan sesuatu bukan karena orang. Nah, itu adalah ikhlas eh nggak enak ah mau sholat duha kenapa nanti dilihat orang nanti dibilang ria lagi eh meninggalkan duha ini itu sudah ria sudah kan ada yang mata demikian gitu mau sholat nggak sholat nggak banyak orang nih dilihat ntar tersangkanya kita sholatnya ria deh mau nangis nggak ya nangis nggak ya gitu kalau nangis nanti tersangkanya ria deh ah, jadi meninggalkan nangis itu sudah ria nah, jadi dulu pedulikan orang anjing menggonggong kafilah tetap ya, kenapa bagaimanapun kita pasti akan menjadi omongan orang. Baik pun kita diomongin orang, apalagi jelek kita akan diomongin oh, orang. Lalu orang yang ngomongin kita bayar kita berapa ataupun memberikan upah kita berapa? Bayar kita berapa? Yang bayar gaji kita siapa? Orang. Dia yang ngasih makan kita dan sebagainya. Allah semuanya Allah. Lalu apa yang di, bisa dilakukan oleh manusia kalau kita itu melakukan sesuatu karena orang ataupun meninggalkan sesuatu karena orang? kadang-kadang terkait sama orang tua itu sampai dia itu meninggalkan sesuatu yang terpuji terkait dengan mereka karena nggak enak sama orang gitu. misalnya apa orang tuanya datang karena orang tuanya itu bukan orang uh, tua yang apa yang pakaiannya bersih orang kaya supaya dia malu ay. Ah, iya. ini adalah orang yang terlalu memikirkan manusia nggak usah pikir manusia yang penting Allah ridho Mau kita pakainya campang-camping, mau kita jelek mukanya, yang penting Allah tidak melihat kepada pakaian kita, tidak pula melihat kepada badan kita, tidak melihat kepada fisik kita, tapi yang dilihat adalah hati kita, hati ini yang paling penting. Nah, jadi kalau kita bermuamalah dengan seluruh manusia, seakan-akan kita bermuamalah dengan Allah SWT, nah ini kuncinya. Itu artinya makam muraqabah. Apa artinya makam muraqabah? Makam merogaba itu dijelaskan lagi dalam hadisnya Ubudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu nah, itu makam ihsan atau makam raghabah itu. Nah, jadi pun kita lihat Allah. saya nah, coba lihat kadang-kadang jadi setiap waktu setiap saat itu kita tingkatkan keimanan kita dengan tafakur. Kenapa sih orang-orang itu beda-beda sih? Ada hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, ada gigi tonggos, ada gigi dalam, ada yang pakai behlem apa behel, ada yang enggak, ada yang jerawatan, ada yang enggak, ada yang alisnya jarang, ada yang tebal, ada yang nyampung, ada yang nah, itu kan semua bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita bertafakur Kenapa sih mataharinya itu tepat waktu terus? Coba nggak keluar keluar kan kita tidurnya bisa lama. Gitu. Nah, gitu. Nah, ya semua itu kan bisa jadi faktor dari semuanya gitu. Nah, kalau bisa sih yang namanya video itu bisa merekam ini alat video. 100 tahun lagi bisa dilihat nggak? apa yang kita rekam sekarang ini bisa dilihat nggak 100 tahun lagi? 1000 tahun lagi kalau masih tersimpan bisa dilihat nggak? Nah, ini buatan siapa? Manusia gimana dengan buatan Allah? Karena bila salam nanti di akhir di pada masyar Allah akan menampakkan sebuah layar yang sangat lebar. Ketika dia itu dihisap satu persatu, ketika dia mengatakan enggak tidak ya Rab, lihat di layar kelihatan dia lagi nyuri, dia lagi ini semua kelihatan. Semua orang melihat. Gimana kita malunya pada waktu itu? Makanya Nabi Muhammad mengatakan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah wa man fattaha musliman fattahallahu lahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang membuat malu manusia orang muslim maka nanti dia akhir akan dipermalukan. Dan barang siapa yang suka menutupi aib seorang muslim maka nanti dia akhirnya juga akan ditutupi. Nah, jadi semoga kita semuanya termasuk yang tindakannya, ucapannya, lintasannya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam minggu depan nah, kita akan membaca di kitab Tauhid ya. Jadi Tauhid sekali, ini sekali untuk menghabiskan. Nah, jadi Tauhid kita akan berpatokan kepada kitabnya Habib Zain uh, eh, bin Smith. Nah, beliau menulis kalangan kitab Tauhid, nah, itu bagus sekali. Jadi supaya kita menguatkan keimanan dan keyakinan kita. Karena yang pasti kita tidak beriman, tidak beriman kecuali kita itu selalu melaksanakan taat dan ketika berkurang keimanan kita kita akan cenderung melaksanakan maksi maksiat. Nabi Sallam bersabda, la yasliqus sariq hina yasliq wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa wa huwa mu'min. Jadi seorang yang mencuri itu ketika dia mencuri tidak beriman seorang yang berzina, seorang yang minum khamar ketika melakukannya tidak ber, tidak beriman. Kalau dia beriman nggak akan melakukannya. Jadi menguatkan keimanan itu dengan kita harus mengerti, meyakini tauhid kita kepada Allah SWT sehingga akan tambah kuat keimanan kita. Meminta kita minta kepada Allah Taala semoga amal ibadah kita semuanya diterimanya dan semoga berlandaskan karena untuk tujuan melaksanakan semua perintahnya dan mencari ridhonya. على هذه النية بنية صالحة ولا من أصل الفاتحة يا ربنا اعترفنا